Iya. Makanya Rasulullah menuju ke sana tidak langsung ujuk-ujuk khilafah. والذي بعث في الأميين رسولا منهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Intinya itu yuzakihum wa yu'an. Nah, yang selanjutnya adalah kita pupuk dengan proses tarbiyah. Pupuk terus umat ini. sebagaimana yang ditegaskan oleh seorang pemimpin Ikhwanul Muslimin Hasan Hudaybi tegakkan sistem daulah di hatimu akan tegak di tanah airmu bagaimana sekarang kesadaran umat belum ada jangankan khilafah bahkan masih tabu sudah mikir buah apa namanya pohonnya aja nggak punya Kesadaran umat menegakkan syariat aja nggak ada. Jangankan syariat secara utuh, sholat aja pak masih belang bendong. Dan masih terjadi pencemaran syariah di mana-mana. Maka butuh penyemprotan hama dengan tasfiyah. Makanya tazkiyah, tarbiyah, tasfiyah. Insya Allah kita dapat pohon yang bagus. Hadirin sekalian fakta kok berbicara seperti yang dikatakan oleh Maimun ibnu Mahron. Seandainya, seandainya ada salah seorang di antara salafus soleh dari kalangan sahabat dibangkitkan, dihidupkan oleh Allah kembali untuk ngecek praktek beragama umat sekarang yang diketahui syar'i cuma satu, sholat ngadep kiblat kok. Ya, betul Pak. Suruh aja aja umpamanya yang hidup lagi Abu Bakar Abu Bakar. Gimana? Abu Bakar cek tolong ini apa juga ini? Enggak pernah saya lakukan zaman Rasul nih. Ini, waduh, ini lebih ruwet lagi. Ini. Yang ini, aneh lagi. Nah ini, yang sholat, nah ini, ini bener nih ngadep kiblat, bukan ngadep ke Baitul Maqdis maksudnya gitu. Dalam kondisi seperti ini ujuk-ujuk khilafah hanya hanya sekedar menyebar sepanduk di pojok-pojok jalan di jalan dengan protokol mari kita tegakkan syariah dan khilafah tidak cukup kalau kesadaran di otak umat di hati umat untuk menegakkan syariah belum ada itu bang dengan demikian dari sinilah bukan kita tidak setuju adanya khilafah yang kita tidak setuju adalah proses apalagi di sana nuansanya sudah nuansa pelecehan terhadap penundaan terhadap syariat Islam bagaimana tegak wong syariahnya ada dilecehkan Isis Islamic State of Iraq and Sham atau dalam bahasa Arabnya Daesh Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam jelas Kalau kita lihat Irak Utara adalah biangnya Khawarij. Yang memang sejak zaman Rasulullah sudah ada yang Zul Khuwaisirah di mana dia protes kepada Rasulullah dua kali saat membagi ghanimah. Ibdil ya Muhammad. Bersikaplah adil wahai Muhammad. Akhirnya ketika itu Khalid ibnul Walid mengatakan, wahai Rasulullah boleh nggak saya pegang lehernya? Jangan. Dia banyak pengikutnya dan dia masih sholat. Apa kata Khalid, ya Rasulullah berapa banyak orang yang sholat Hatinya menyelisihi zahirnya Wahai Khalid, saya diutus bukan untuk membelah dada manusia Dari hadis ini Imam Syafi'i mengeluarkan kaidah Kami menghukum secara zahir, tidak secara batin Nah, Kemudian yang kedua, saat membagi zakat. Ketika itu mengatakan, ini pembagian tidak diinginkan riba Allah. Akhirnya yang marah, ya, yang kepanasan adalah Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, saya penggal lehernya. Jangan nanti orang-orang mengatakan Muhammad membunuh temannya sendiri. Sementara dia sudah muslim. Takut fitnah. Akhirnya dibiarkan sambil berjalan Rasulullah SAW mengatakan seandainya orang ini dibunuh di antara umatku ini tidak ada yang berselisih dua orang. Akhirnya Rasulullah mengatakan saya keruju fi akhir zaman kaumun خدثاء الأسنان سفهاء الأحلام ويقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ya terus kemudian Rasulullah SAW mengatakan wa idza laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari yang Rasulullah mengatakan akan keluar di akhir zaman sekelompok kaum yang muda umurnya Masya Allah nampak sekarang khalifahnya aja 37 Subahaul ahlam Cita-citanya rendahan Tidak memiliki visi ke depan yang jauh Pemikiran yang mendalam Yang ada adalah kerdil dan sembrono Serta sembarangan di dalam memutuskan Betul kata Rasulullah Yang akhirnya mereka mengucapkan ucapan aku manusia yang terbaik dari hamba Allah. Yaitu hadis-hadis Rasul yang diusung. Istilah-istilah Islam yang dipakai. Dan kaedah-kaedah ulama yang dipakai. Tapi yang merukuna nabi dini kama yang merukus sahmu keluar dari agamanya seperti keluar anak panah dari busurnya. Kalau kamu menemukan mereka, perangilah bunuhlah karena di dalam membunuh mereka ada pahala bagi orang yang membunuhnya di hari kiamat nanti. Hadirin sekalian, ini juga jangan langsung antum temu Toso Ini ya keliru neh sampean. Salah jangan diselesaikan salah. Itu harus bersama imam. Karena jihad kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih ya bahwa jihad itu harus bersama imam barron au fajiran baik imam itu jelek atau baik dalam hadis Rasulullah wa innamal imamu junnatun imam itu laksana tameng yuqatalu min waraihim berperang di belakangnya wa yutaqabihim dan digunakan untuk berlindung di dalam masalah-masalah yang sifatnya umum ya bahaya dan apapun peperangan itu semua yang memandu adalah imam. Wa in umira bi taqwallah wa adal. kalau dia memerintahkan takwa kepada Allah dan adil, fa lahu bidzalika ajran. Dia dapat pahala. Wa in qala bi ghairi kalau seandainya dia memutuskan selain itu, fa inna alaihi min maka dia akan mendapatkan sanksinya. Maka antum jangan terlalu gunda. Jadi kalau pemimpin rusak, antum enggak dimintai bertanggungjawab oleh Allah itu. Tapi kalau antum rusak, pemimpin dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya jadi pemimpin itu susah berat. Sampai ketika Rasulullah menasihatin siapa Abdurrahman bin Samurah, ya Abba, ya Abba Abdurrahman, ya Abba, ya Abdurrahman, la tafal al-imarah. Jangan kamu minta kepemimpinan. kepemimpinan. Wa in u'titaha an mas'alatin mukilta ilaiha. Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta alaiha. Kalau kamu diberi karena dasarnya meminta kamu akan diberikan ketergantungan oleh Allah. Dan kalau kamu diberi tanpa minta kamu akan ditolong oleh Allah. Dibantu dalam menjalankan, menjalankan kepemimpinan tersebut. Kata Imam Ibn Taimiyah. Kaum muslimin senantiasa berperang pada masa khilafah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah bersama para pemimpin meskipun mereka para pemimpin yang zalim. Dengan demikian nggak bisa. Apalagi sekarang antum lihat pemimpinnya nggak jelas, teritorialnya pindah-pindah diserang sana pindah sini, serang sini pindah sini. Mana mungkin dia seorang pemimpin yang legitimit? Siapa yang ngangkat? Siapa yang berbaiah? Ulamanya mana? Tasdidnya mana? Yang lebih aneh lagi ada yang kalian cara perangnya betul-betul mencerminkan khawarij. Nah, saya langsung aja narik karena waktu masalahnya. Sebelumnya kalau kita mau usut dari Zulkhuwaisiro sampai fitnahnya Ali Usman ini, tapi eh, perang Jamal, perang Sipin masalahnya waktu. Langsung pada waktu perang Nahrawan, Ali bin Abi Thalib berperang. Subhanallah, ajaib. Pasukan Ali bin Abi Thalib 10 ribu, yang wafat cuma 10. Pasukan mereka 10 ribu, yang hidup cuma 9. Itu pun lari. Yang dua lari ke Yaman. Yang dua lagi lari ke Al Jazirah. Yang dua lagi lari ke Tajikistan. Yang dua lagi lari ke Oman. Dan yang satunya lari ke Palmuzan. Dan katanya Imam At-Tahrustani di dalam kitab Al-Milal wa Nihal sampai hari ini ketika zaman beliau mereka masih beranak pinak dan berkembang biak. Dan hadirin sekalian, Aljazeera itu di mana? Sekarang tepatnya adalah Irak Utara tersebut. Dengan demikian, tidaklah salah Berba, beberapa analisa bahwa mereka campur aduk antara Khawarij dengan Syiah karena mereka dan ini Syiah bukan Syiah Iran karena Syiah Irak itu juga berhadapan-hadapan dengan Iran. Utara itu Syiahnya versi bersendiri. Jadi Syiahnya juga nggak akor sama Iran. Bahkan tokoh-tokohnya pun banyak yang dibunuh oleh Iran. Nah, kalian, kalau memang sudah seperti itu, mereka sebetulnya adalah Al-Khawarij. Dan Al-Khawarij pernah mengalami kejayaan pada zaman Abdul Wahab bin Abdurrahman Ar-Rusum yang hidup pada sekitar abad kedua yang alirannya akhirnya sempalan dari khawarij itu wahabi namun sayangnya orang-orang yang tidak bertanggungjawab mengenakan pakaian wahabi ini kepada Muhammad bin Abdul Wahab yang mereka beliau berlepas diri darinya dan tidak ada kaitan sama sekali karena ini hidup pada abad kedua sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab abad ke-12 dan namanya ini Muhammad Ono Abdul Wahab tidak ada hubungannya tapi orang yang picik mengenakan Wahabi dengan berbagai macam kesesatannya dan kemiringannya, penyimpangannya dikenakan semua kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sehingga beliau dituduh Wahabi. Memang hadirin sekalian, di dalam literatur apapun seperti yang telah ditulis Al-Zikli di dalam kitab Al-Alam, Wahabi ini sangat radikal dan sangat ekstrim, sangat benci terhadap ahli sunnah dan memusuhi syiah sekaligus. Dan dia menghalalkan harta luar jamaahnya. Dan sangat menyimpang praktek agamanya. Dan tidak memperbolehkan kelompoknya menikah kepada kelompok lain. Ini kenyataan lihat. Coba bayangkan ketika pada saat pertama kali masuk Suriah. Apa yang terjadi? Apakah membantu oposisi, koalisi, yang telah ingin menjatuhkan Basar Asad laknatullah alaih itu tidak malah membunuh komandan Brigadir Daulah Islamia. bukan hanya dia yang digorok istrinya anaknya juga dibunuh Pak saya tanya seandainya mereka jihad boleh nggak membunuh perempuan boleh nggak membunuh anak-anak ini macam apaan disinilah hadirin sekalian yang harus kita waspadai dengan hadirnya ISIS maka ada beberapa anak muda yang semangatnya membabi buta, namun tidak didukung dengan wawasan keilmuan apalagi pemahaman tentang khilafah dan penegakan cara cara penegakan syariat yang benar sehingga langsung mengacungi jempol langsung bai'ah langsung mengaks, meng, mengapresiasikan dengan dukungan bahwa ini adalah Sufiani ke ini adalah yang disebutkan Rasul dalam hadis ini ini ini buktinya lihat surbannya begini benderanya warnanya ini ini dan yang lainnya Pak itu semuanya bisa disetel saya juga bisa nyocok-nyocokin Rasul memberikan suatu tanda kiamat iya. Kemudian ada orang tiba-tiba menampilkan diri seperti yang disebutkan Rasul. Oh ini loh yang dimaksudkan Rasul. Bisa aja. Tapi bukan itu. Memang betul nanti ada Imam Mahdi ala haji nubuah dia memberikan suatu kekuasaannya tapi tidak di sini tempatnya dan tidak begitu caranya dan kita harus waspadai Pak dengan adanya bai'ah atau dukungan maka capis untuk perang ada Pak, mereka-mereka yang melakukan teror kemarin rada kesulitan keyakinannya ini jihad enggak karena tidak ada khilafah dan belum ada komando dari khalifah. Nah ini udah ada. Sehingga perangnya adalah legal. rampasannya halal. Tawanannya bisa dijadikan budak. Dan resikunya kita lagi-lagi mendapatkan PR baru. Yang Wahabi sudah clear. Kita tabayun klarifikasi sana sini teroris sudah hampir nyaris tidak tidak begitu anget. Kalau dulu kan kita tuduh setiap orang yang dijenggot, jenggotan, mas belum ketangkap. Itu tuh mas masih hidup, teman-temannya perasaan udah pada mati semua, udah nggak ada. Dan ya itu tuduhan biasa. Tapi sekarang ada bahan amunisi lagi. Lihat orang jenggotnya panjang, batu eblang, celananya nyingkrang. Mas, ISIS ya? Ya iyalah, mosok nggak ISIS kok mas. <laughs> Itu. Wong kadok nyingkrang kayak begini kena angin ya ISIS. <laughs> Itu. Itu. Nah, kadang main tuduh aja, mas ISIS ya. Orang nyopot apa namanya helm langsung tiba-tiba kelihatan jenggotnya wah mas ISIS ya ya iyalah helm dicopot atau nggak ISIS ya kan gitu Quran. Makanya jangan sembarangan tuduh, jangan sembarangan sempot, Nanti yang terjadi, yang dituduh pelaku bukan pelakunya, yang enggak terjamah ternyata pelaku aslinya. Banyak insya Allah ini juga akan saya jelaskan uh, Kamis malam Jumat di depan semua tokoh agama sejabotabek dikumpulkan oleh DKI bagian kekuasaan dan politik untuk menjelaskan ISIS. Ini juga kita akan clearkan bahwa agama Islam rahmatan lil alamin itu kayak apa dan isi dan kisi-kisinya rahmatan lil alamin itu kayak apa. Kemudian setelah itu ada nggak niat bersama untuk kerjasama solid menghadapi isu-isu yang seperti ini. Demikian saya kira seperti itu. Nah, biar ada ruang tanya jawab karena kita harus berhenti jam setengah sembilan karena antum semua juga belum makan apalagi saya <clears throat> itu kan gitu jadi nanti kita tutup waktu sampai jam setengah sembilan Pak Kobol silahkan antum tanya dan mudah-mudahan nggak ada yang tanya biar cepat ditutup ada yang bertanya Pak atau sudah paham semua silakan Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi isu ISIS ISIS yang begitu gencar Ustaz. Tapi untuk lokal Bali juga ada isu yang lebih eh, tajam lagi. Tolong ini dibantu untuk di apa istilahnya? Mungkin nanti dibantu sama Mas Bambang, Pak Bambang. Uh, ada isu-isu yang sifatnya non Islam melarang untuk memakai jilbab dan eh, bank-bank uh, syariah diusulkan supaya ditutup. Nah ini kan agak-agak apa agak-agak terganggu kita Ustaz. Jadi hal-hal demikian tolong nanti di Jakarta. Baik. Terima kasih. Uh, sebetulnya ini mudah sekali penyelesaiannya. Ya, yeah. orang-orang Bali terutama umat Islam maju aja ke MK sudah selesai. Dan pasti menang. Kenapa? Karena itu sudah legitimit pakaian sah. Bahkan Polri sendiri sudah mengkulkan untuk menjadi pakaian resmi di jajarannya. TNI juga sudah di sekolah-sekolah. Ya. Dan sebetulnya nggak ada seorang pun yang bisa mengotak-atik simbol agama, Pak. Itu hak asasi manusia yang tidak bisa diotak-atik dilindungi ham adalah apa hak beragama undang-undang juga jelas kok kalah dijamin 100% tambah 100 pasti kalah apalagi bank syariah kan sudah dilindungi undang-undang undang-undangnya ada permen ada perpu ada semuanya ada mau gusur mau geser ribet urusannya nabrak tembok negara nambah nabrak konstitusi negara itu sendiri. Berat, bahaya. Jadi sampaikan aja ke sono. Dijamin kalah seperti Prabowo. <laughs> ya. ya, biar agak cair ini memang kayaknya sudah lapar memang harus dibuat seperti itu Ustaz. Ya, jadi kalau ada pertanyaan lagi yang jelas eh, berbagai isu terutama tentang jilbab dan perbankan syariah itu hanya diteriakkan oleh segelintir tokoh dan itu insya Allah mudah untuk menetralisirnya jadi tidak usah khawatir silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakillah khair Ustaz atas pemaparan antum e, eh, di dalam surat Al-Maidah ayat 43, 44, 45 itu Allah membagi tipologi seorang pemimpin atau siapapun yang tidak menerapkan hukum Allah atau syariat Allah itu dibagi tiga. Pertama, uh, orang tersebut atau kelompok tersebut kafir. Kemudian yang kedua fasik, yang ketiga bolim. Uh, eh, mohon dijelaskan Ustaz, kapan seseorang atau suatu kelompok disebut uh, sebagai kafir, fasik dan dolim ketika mereka tidak menerapkan syariat Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, uh, isu mengenai ISIS ini Ustaz, Khawarij. Apakah setiap individu atau kelompok yang bertentangan atau melakukan buruk terhadap pemerintahan yang syah itu bisa disebut khawarij? Padahal kita tahu mayoritas negara yang ada di dunia ini saat ini tidak ada yang menerapkan syariat Islam secara penuh, secara kafah. Mohon di uh, mohon dibantu Ustaz untuk menjelaskan mendudukkan masalah ini agar kita tidak sampai memberikan suatu stigma atau tuduhan yang tidak adil kepada saudara sesama muslim. Oh, khawarij. Begitu, Ustaz. Mohon penjelasannya. Jazakillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, uh, pertama, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaikumul kafirun. Kufur itu ada dua, akbar sama asghar. Kapan kufur itu akbar? Satu, ketika mengganti undang-undang dengan undang-undang tawud. Dan kalau aku membaca undang-undang dasar kita juga yang bertentangan dengan Quran nomor berapa Pak? Tidak ada. Jadi undang-undang yang dibuat itu walaupun tidak tekstual ada yang sejalan, ada yang bertentangan kan gitu. Yang ditolak itu yang bertentangan, yang nabrak, mengganti. Itu. Itu kan mengatur kehidupan berbangsa bernegara. Makanya antum jangan latah. Tohat, tohut, tohat, tohut, kopar kafir, kopar kafir. Akhirnya ribet urusannya, dakwah enggak. Kemudian yang kedua, bukan mengganti tetapi membolehkan boleh-boleh saja kok berhukum dengan hukum selain Allah juga kafir besar yang ketiga tidak membolehkan tetapi meyakini sama kok ini juga bagus ini juga bagus Islam juga bagus hukum bikinan manusia ini juga bagus ya kemudian yang berikutnya tidak satu, dua, tiga. Dia meyakini boleh-boleh saja seseorang memilih. Memilih. Kamu bisa nasional, bisa adat, bisa Islam dalam warisan umpamanya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengganti dengan hukum adat. Jadi juga kufur atau membabat syariat seakar-akarnya ini. Adapun orang yang meyakini hukum Allah kemudian melakukan penyimpangan dalam beberapa hal, maka itu seperti kufur asghar, maksiat seperti maksiat biasa. Maka inilah yang dimaksud wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Tapi kalau ada unsur ingin berkuasa, menjilat, sebetulnya yakin hukum Allah itu bagus, tapi saya ingin melanggengkan kekuasaan saya sehingga harus menerapkan hukum selain Allah. Maka wa man lam yakum bima anzala zalimun. Itu kalau dikatakan kapan kafir, kapan rasik, kapan zalim. Dengan demikian para ulama menegaskan tiga ayat ini tidak memiliki hukum seragam dan sama ada kapan itu kafir, kapan fasik, kapan boleh memiliki substansi berbeda-beda. Oke. Okay? Terus kemudian hadirin sekalian bagi kita sekarang kewajiban kita adalah berdakwah menyampaikan. Antum mau apa namanya mengutaati ada ini akhirnya masyarakat kita ini belum ngaji dan nggak ngerti syariah. Jahil banget, nggak ngerti sama sekali. Mana hukum Allah dan bukan bukan hukum Allah itu nggak ngerti. Itu kewajiban kita Pak. Menasihati, mengajak, mendakwahi. Bukan memfonis duluan. Kafir dulu. Itu. Baru setelah itu ditembeling. Habis tembeling baru dilus-lus. Nggak lucu. Antum nasihatin dulu dan yang lainnya. Toh porsinya antum bukan sebagai umara atau ulama yang berhak untuk memfonis. Kewajiban kita adalah dakwah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir Siapa yang punya kekuasaan? Fa illam yastati fa bilisani. Siapa ulama yang punya ilmu? Sekarang kekuasaan enggak punya ilmu, enggak punya apa? Tapi qalbihi, menengok. Apa artinya? Diam. Ingkari secara hati. Nah, pertanyaan kedua apa jadi? Oh iya. Gini, Mas. Selagi Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang ulama yang eh, tentang pemimpin yang jelek, kalian membenci benci kalian, kalian mengutuk mereka juga mengutuk kalian. Para sahabat menanyakan, "Afala nunabidhuhum?" Boleh enggak Rasulullah kita keluar dari mereka? Bahkan dalam lafaz lain, "Afala nuqatiluhum?" Angkat senjata. La ma'aqamu fikumus shalah. Tidak selagi mereka menegakkan syiar salat. Lafaz lain, "Ma sallu selagi mereka salat." Bahkan hadirin sekalian para ulama di antaranya Qadiyah di dalam syarah Sahih Muslim Al-Ikmal Batasan negara itu disebut daerah kufur sama daerah Islam adalah meratanya syiar adan dan sholat. Bukan penegakan hukum secara kafa. Kalau itu yang terjadi maka saya tantang selain zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Abdul Umar bin Abdul Aziz. Tolong tunjukin khalifah mana yang bisa menegakkan Islam secara kafah. Bukan hanya sekarang. Zaman daulah Umayyah nggak ada. Bahkan zaman Hajjaj bin Yusuf terjadi pelecehan penyimpangan terhadap syariat yang begitu dahsyat. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan pemerintahan Hajjaj bin Yusuf kafir keluar dari Islam. Bahkan membunuh ulama, menggorok Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in yang begitu hebat. Disembelih, ha? Abbasiyah juga begitu. Antum tahu nggak sejarahnya? Abbasiyah itu berdiri melakukan pertumpahan darah yang sangat dahsyat. Semua tokoh-tokoh daulah, ribuan bahkan ratusan ribu disembelih daulah Umayyah. Kemudian muncul Abbasiyah. Apakah ulama mengklaim memponis bahwa daulah Abbasiyah ini bukan daulah Islamiyah? Intinya sekarang dalil yang ada di dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasul ketika ingin menyerang suatu perkampungan, dia tunggu ada azan enggak? Kalau ada stop, kalau tidak serang. Berarti perbatasannya adalah syiar azan. Jelas itu. Ya, yang penting syiar azan merata, jamaah merata, udah. ma'akamu fikumussalah ma'asallu sambil terus kita berdakwah menasihat dari seluruh lini kehidupan Allahu'alam bisawah seperti itu tentang masalah memberut, apakah Betul, imma orang itu khariji khawaris atau tercemar dengan pemikiran khawaris. Kan orang itu ada dua, syiah atau tasyayu Syiah atau syi'i adalah orang yang sudah meyakini, menyebarkan, mendakwakan. Ada tasyayu tercemar dengan pemikiran syiah. Begitu juga ada yang khuruj, ada yang khariji. Orang yang tercemar dengan pemikiran khawaris. Siapa aja yang punya perilaku pemberontakan dan berprotes, ya dan biasanya isunya tiga nggak jauh-jauh apa mengangkat isu keadilan seperti tadi Zulkhuwaisiro keduanya permasalahannya adalah keadilan anti ketidakadilan di dalam membagi kekayaan harta nah, itu ghanimah sama zakat dan yang menjadi jargon utama apa ini hukmu illa ini hukum tidak sesuai dengan hukum Allah selalu itu aja dan akhirnya yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir kafir kafir semua yang lebih uh, parah lagi ada salian salah paham terhadap pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di mana pembatal keislaman ada 10 di antaranya siapa yang tidak yakin akan kekafiran orang kafir dan kesyirikan orang musyrik atau ragu akan kekafiran dan kesyirikan maka dia kafir maksudnya musyrik kafir asli. Contoh sekarang Kristen Hindu Buddha. Adapun sekarang orang Islam yang dituduh, disinyalir, disangka melakukan kekufuran terus diponis atau ragu tentang kekafirannya maka kafir. Antum yakin nggak ini orang kafir? Oh, gimana ya mas ya? Ah, ini kafir juga. Karena siapa yang meragu kekafiran orang kafir, kafir juga. Ini namanya kafir multi level marketing. Wah, akhirnya masya Allah senegara itu semuanya kafir. Yang nggak kafir siapa? Dia toh. Sama satu temannya masih di Afghanistan nyangkut, belum balik pulang. Ribet pak kalau begini. Makanya kembalilah ke ulama, kembalilah kepada manhaj yang sahih, bertanya kepada mereka, mereka al ulama rabbaniyun akan mendapatkan jawaban yang terang. Makanya rata-rata kelompok-kelompok ini biasanya untuk legal membenci ulama dulu. Setelah putus dengan umaro, anti umaro nggak nggak mengakui kepemimpinan yang sah sehingga liar. Terus kemudian nggak mengakui ulama. Supaya apa? Pengikut-pengikutnya ini tidak tercemar alasannya. Maksudnya supaya pemahamannya ini awet sesatnya. Kalau ada ulama nanti menjelaskan repot, pengikut saya rontok nanti. Seperti yang dilakukan Khawarij dulu dan yang jadi masalah juga diri sekalian. Orang itu memang asalnya Khawarij itu kenapa memilih isu utama kufur? Karena dengan kufur ini nanti semua acaranya jadi legal. Perang legal, ambil harta legal, terus kemudian uh, ah, ghanima, udah semuanya kafir dulu. Jangan diambil dulu barangnya baru dikafirkan nanti ribet, kafirkan aja dulu. Nanti setelah itu kalau kafir kan halal darahnya, halal hartanya. Nah, dibunuh boleh, ambil hartanya boleh. Dan ini jelas presiden. Nah, ahli sunnah wal jamaah, kita tidak anti pengkafiran. Tapi juga tidak sembrono mengkafirkan. Artinya mengkafirkan sesuatu dengan kaidah dan tidak ada penghalangnya. Kalau itu tidak memenuhi syarat, maka kita tidak boleh mengkafirkan. Kenapa Rasulullah mengatakan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya eh si kafir maka akan kembali kepada salah satunya. Kalau yang tidak ditunjuk berarti yang menunjuk. Ya, kalau yang ditunjuk enggak kafir berarti yang kafir siapa? Yang menunjuk. Rasul yang mengatakan akan kembali kepada salah satunya. Dan ini juga berbaik. Apalagi pembunuhan. Apalagi yang dibunuh adalah muslim. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, La zawalu dunya wa ma fiha khairun minad dunya. La zawalu dunya ahwanu inda Allah ta'ala min qatlil mu'min. Hilangnya dunia seisinya ini lebih ringan di hadapan Allah ketimbang lenyapnya satu nyawa mukmin. Kalau seandainya yang mereka bunuh adalah kafir, Pak, kafir yang masuk di negeri kita adalah kafir imam musta'man atau dimi atau minimal apa? Mu'ahad mengikat perjanjian. Intinya damai masuk mereka. Buktinya dikasih visa, masa kafir mau perang? Dikasih visa dulu. Tunggu mas ya, visanya belum selesai. Iya, <laughs> perang apa? Ya, mereka jelas berarti masuk dengan damai. Kalau memang begitu, Rasulullah mengatakan man qatala muahadan lam yaruh raihatal jannah. Siapa yang bunuh kafir yang mengikat perjanjian damai tidak menemukan baunya surga. Oleh karena itu dari kesimpulan ini saya tegaskan bahwa bom bunuh diri bukan teroris, bukan aksi jihad. pembunuh diri dan teroris, bukan aksi jihad. Dan pelakunya bukan mujahid dan matinya tidak syahid. Urusan akhirat kita serahkan kepada Allah. Itu putusan yang paling enak. Saya ulangi lagi. Pembunuh diri dan aksi teror bukan jihad. Pelakunya bukan mujahid. Matinya tidak syahid. Urusan akhirat kita serahkan kepada Allah. Iya kan? Antum mau memponis Nggak bisa. Serahkan kepada Allah. Nanti dia masukkan neraka hak Allah, masuk surga hak Allah. Intinya kita harus yakin aksi bom diri dan teror bukan jihad, pelakunya bukan mujahid, matinya tidak syahid. Urusan akhirat kita serahkan kepada Allah. Saya kira demikian dan waktu sudah pas jam setengah sembilan yang bertanya kita tunda tahun depan. Dan insya Allah mudah-mudahan ada waktu, luang dan umur panjang, sehat walafiat kita kembali lagi menyoal masalah-masalah update tentang keumatan dan keagamaan. Insya Allah kita akhiri. Subhanakallahumma wabhamdika. Asyadu an la ilaha ila anta sabruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.